Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Mandumah Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimahullah yang disyarah oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan Habibullah taala wa ra'ahu. Kata beliau khamisan yang kelima Fawaidu yang iman bil qada'i wal qadar. Faedahnya orang beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tentunya faedahnya sangat besar. Karena kebanyakan orang-orang yang mereka itu mengambil solusi yang menurut mereka adalah solusi, itu sebenarnya mereka menempuh jalan yang sebenarnya adalah polusi. Yaitu seperti apa? Bunuh diri, gantung diri, minum racun karena gagal usahanya. Itu sebabnya di antara faktor utama apa? Beriman dengan takdir. Enggak beriman dengan takdir. Coba kalau beriman dengan takdir, ini sudah takdirkan. Semoga kedepannya lebih maju. Semoga Allah Taala menakdirkan kedepannya lebih baik. Caranya gitu. Kalau orang enggak beriman dengan takdir, ditimpa sedikit musibah misalkan, nah barakallahu fikum, misalkan gagal usahanya, kepala pusing mikirkan wah sudah usaha sekian-sekian, mengeluarkan harta jutaan, tapi kok gagal ya? Wah, enggak ada solusi lain kecuali bunuh diri. Pulang minum apa? Racun. Allah mustahil. Ini enggak benar. Tapi solusi yang terbaik justru kalau dia yakin dan percaya tentang adanya takdir itu sudah takdirnya. Cukup dia mengucapkan apa? Qadarullah wa masyafa'al. Allah telah menakdirkan semua perkara dan Allah telah menghendaki pasti terjadi. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum ini harus kita biasakan. Suatu kejadian, keadaan apapun ketika kita timpa suatu musibah, itu sandarkan itu takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pun apa? tenang. Tidak perlu berkeluh kesah berlebihan. Na'am barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Al-imanu bil qada'i wal qadar lahu fawaidu 'azimah. Beriman dengan ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala memiliki faedah-faedah yang sangat agung. Perhatikan baik-baik ya. Al-faidatul ula, faedah yang pertama wahya a'dhamuha yang paling agungnya istikmalu arkan iman. Termasuk apa? penyempurna rukun-rukun iman. Karena rukun iman ada berapa rukun iman? Abdullah. Ada berapa rukun iman? Ada enam. Termasuk rukun iman yang terakhir adalah apa? Antu'mina bil qadari khairihi wa Itu penting sekali. Beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun yang buruknya. Maupun soalnya ya? Enam. Kata beliau, "Faman jahada al qadar wal qadar" fa innahu lam yastakmil arkal iman. Maka barang siapa yang mengingkari terhadap takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia belum sempurna, belum menyempurnakan rukun-rukun iman yang ada. Ingat baik-baik. Nah, barakallahu fikum sekedar mengingatkan Nah, jangan sampai kita merasa cemas atau khawatir yang berlebihan. dengan beredarnya kabar-kabar virus ini, virus itu, virus corona atau yang semisalnya, semua takdir dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menjalankan sebab-sebab yang syar'i maupun yang diperbolehkan. Jangan terlalu berlebihan karena saking takut dengan virus corona, salaman dengan ikhwan kemarin apa nggak mau. Apa virus corona? Paham ya? Allah musta'an. Santai saja. Salaman-salaman. Setelah itu nanti cuci tangan nggak masalah. Kalau kalau takut ya, tapi kalau berlebihan sampai nggak mau sholat, nggak mau di rumah pun cuman mengurung diri takut karena khawatir apa? karena virus corona ingat baik-baik. Orang selamat dari virus corona itu belum tentu selamat dari api neraka. Paham ya? Tapi kalaupun seandainya kita taruhlah ditakdirkan nggak selamat dari virus corona, tapi kita berharap semoga selamat dari api neraka. Itu paling penting. Nggak kalau fikum. Jadi kita hanya nah berdoa, ikhtiar sudah kita lakukan. Paham ya? Enggak perlu berlebihan kemudian sampai apa? Nah barakallahu fikum yang anak karena sebutkan tadi. Itu terlalu berlebihan kalau salaman atau enggak mau. Allah musta'an. Jadi santai saja ya, santai saja kita hadapi. Ingat baik-baik, kita yakini wabah atau virus seperti ini, ini secara globalnya adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang kufar, wal munafikin, wal musyrikin dan ahlu ma'asi. Tapi ujian bagi orang-orang mukminin. Diuji gitu loh. Paham ya? Sabar atau tidak menghadapi ujian yang yang berupa apa? Nah, penyakit atau virus seperti ini. Kalau dia sabar, paham cara mendudukkan ujian Allah Subhanahu wa taala selamat insyaallah taala. Jadi enggak perlu antum berlebihan, kemudian sampai enggak bisa tidur, kerja pun aktivitas misalkan terhambat atau yang semisalnya, semuanya dilakukan sesuai dengan kemampuan selama masih ada. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Allah musta'an sekedar selingan ya. Jangan sampai berlebihan, semuanya diletakkan sesuai dengan kadarnya. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid azza wa kata beliau di sini, allati fassara an-nabiy sallallahu al-iman biha an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil Qadri khairihi wa syarrih. Yang Rasulullah telah menjelaskan rukun iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman terhadap kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya dan engkau beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruknya. Nah, sudah kita lewati kan? takdir Allah Subhanahu wa taala merupakan apa? Sirullah, rahasia Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diprediksikan oleh manusia. Paham ya? Terkadang orang sudah menghindar dari suatu penyakit, tapi tetap mengena juga penyakit tersebut karena sudah takdirnya. Tapi orang terkadang santai-santai tenang kelihatannya, eh, kalau jalan cuma nunduk kelihatan sakit-sakitan tapi sehat saja dia. Karena belum takdirnya. Maksudnya bagaimana? Karena Allah telah menakdirkan dia sehat. Semua takdir itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Manusia tahu setelah terjadi, sebelum terjadi ya teman, jangan-jangan seperti ini, jangan-jangan seperti itu. Takdir yang namanya sirullah, rahasia Allah taala, manusia tahunya setelah apa? terjadi. Itu yakini saja. Sebelum terjadi manusia tidak bisa mengetahuinya, hanya bisanya memprediksikan. Itu pun belum tentu tepat pada sasarannya. Na'am barakallahu fikum Allahu musta'an. Kita lihat di sini. Al-faidatus tsaniyatu, faedah yang kedua. Naam Faedah beriman dan takdir yang kedua, annal abda yamdi wa la yastaslim lil awham wal khauf wa innama yamdi wa yakul ma qaddarallahu fa innahu sayakun salastu awlam lam ajlis masyaallah faedah yang kedua bahwasanya seorang hamba nah barakallahu fikum yamdi yaitu sesuatu yang berlalu wala yastaslim dan dia tidak pasrah kepada apa auham sesuatu yang mencemaskan, sesuatu yang menakutkan. Tapi bagaimana caranya? Wa inna yamdi wa yakul. tapi dia berlalu dan seraya berkata, "Ma Semua perkara yang Allah takdirkan fa saya sayakun pasti terjadi. Ini harus kita tanamkan di benak kita. Semua perkara yang Allah Taala takdirkan pasti terjadi. Walaupun kita tidak menghendakinya, ya enggak? Masyi'ta kana wa illam asya. Wa masyi'ta illam asya Wa masyi'tu illam tasha lam yakun. Masyi'ta kana wa illam asha. Wa wa itu ilam tasha lamnya pun Apa artinya? Ya Allah, masih takana Ya Allah, semua yang kau kehendaki pasti terjadi wa ilam asha, walaupun aku tidak menghendakinya. Wa itu dan semua perkara yang aku kehendaki illam tasha, jika engkau tidak menghendaki lamnya pun enggak akan terjadi. Paham ya? Itu harus kita yakini. Semua enam takdir Allah Subhanahu wa taala tidak akan terlepas. Naam barakallahu fikum tapi tepat pada sasarannya. Naam. Jalastu awalam ajlis. Aku duduk maupun tidak duduk, yang Allah takdirkan pasti akan tepat. Maksudnya ya, contohnya apa contohnya barakallahu fikum? Antum sudah berobat, kita sudah berobat. Tapi kalau Allah Taala takdirkan mati, meninggal, dia ya tetap meninggal. Berobat ataukah tidak? Cuman berobat itu kan menempuh apa? sebab. Sudah kita lewati pembahasannya pada pertemuan yang lalu. Wa li hadza haqqallahu an halil munafiqin yauma Uhudin. Perhatikan baik-baik ini. Oleh karena ini Allah taala telah menceritakan mengkisahkan tentang keadaan orang-orang munafikin pada perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada tahun berapa? Abdullah. Hmm? Pada tahun 2 Hijriah, sebelum atau setelah perang Badr? Eh? Setelah. Berarti tahun berapa? Tahun berapa Abdurrahman? Tiga. Jangan terbalik. Perang Badr dulu baru perang Uhud. Karena perang Badr kaum muslimin menang sampai para malaikat pun Allah turunkan ya enggak? Untuk apa? Memberikan ketenangan kepada kaum muslimin menang. Ada perang Badr. Nah, barakallahu fikum sampai pemimpin mereka pun terbunuh kan? Siapa itu pemimpin mereka yang terbunuh? Abu Jahal terbunuh di perang Badr. Akhirnya Abu Sufyan bin Harb balas dendam, mengumpulkan sekutu-sekutu pasukan-pasukannya untuk apa? Balas dendam. Terjadilah perang apa? Perang Uhud pada tahun na fikum 63 Hijriah perang Uhudnya. Kalau perang Badrnya tahun 2 Hijriah. Nah, pada tahun 3 Hijriah tersebut di bulan apa? Perang Uhud bulan Syawal. Nah, barakallahu fikum ternyata enggak sebanding nilainya atau istilahnya jumlah pasukannya. Mereka berapa pasukannya perang Uhud? Ingat ya, Berapa pasukannya? Antum? 3000 orang kufar. Orang muslimin? Yang berangkat awal mulanya berapa? 1000 tapi pulang 300. Paham ya? Jadi totalnya tidak sebanding di situ. Jadi ketika perang Uhud Kisahnya itu orang-orang munafikin, itu mereka bergaya. Wah ini mereka intinya nggak suka kalau perang-perang itu. Cuman gayanya masya Allah. Berangkat berangkat, sampai tengah perjalanan pulang lagi 300. Paham ya? Dibisik-bisik oleh oknum. Eh, siapa itu oknumnya? Pemimpinnya orang-orang munafikin. Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhirnya pulanglah. Eh, Abdullah bin Ubay bin Salul bisik-bisiknya akhirnya pulang 300 tinggallah 700 melawan 3000 pasukan tadi itu. Nah, banyak sekali ya. Nah, barakallahu fikum di saat itulah Allah Taala berikan ujian orang-orang mukminin kalah. Pertama di antaranya karena mereka tidak apa? Tidak setia dengan janji yang Rasulullah janjikan. Kalian nggak boleh meninggalkan Jabal Uhud walaupun bagaimanapun keadaannya di situ. Tapi ternyata mereka tertarik dengan ghanimah yang sudah mereka saksikan di depan matanya, ya kaum, al-ghanimah al-ghanimah, turunlah mereka. Rebutan ghanimah di situ. Nah, barakallahu fikum akhirnya orang-orang kafir mereka mengatur siasat, langsung menguasai gunung Uhud. Dibantailah kaum muslimin di situ. Sampai Rasulullah pun kena luka, bayangkan. Itu di perang Uhud ya. Nah, barakallahu fikum karena memang yang namanya peperangan itu ada kalanya menang, ada kalanya kalah itu ya, itu sudah wajar. Naam, di perang Badar menang kaum muslimin. Naam, di perang Uhud karena mereka orang kafir menang, setan pun berbicara juga di situ. Eh, sampai menakut nakutin kaum muslimin, "Inna Muhammadan qad kutil katanya. Sesungguhnya Nabi Muhammad telah terbunuh. Akhirnya melemahlah kekuatan kaum muslimin. Karena kalau perang itu kalau pemimpinnya terbunuh, itu biasanya anak buahnya juga apa? lemah. Tapi itu cuma isu. Kabar yang digembar-gemborkan oleh setan tadi itu enggak benar. cuma Rasulullah terluka. Rasulullah terluka saat itu. Nah, barakallahu fikum. Ini kisahnya tentunya enggak sekarang penyebutannya ya. Bisa dilihat dalam Al-Fusul fi siratul rasul karya al-imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Naam. Kita lihat barakallahu fikum. Walihada hakallahu an halil munafiqin yauma Uhud. Oleh karena ini Allah Taala menceritakan tentang keadaan orang-orang munafikin pada perang Uhud. Faqala alladziina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Ini bayangkan ini. Itu orang-orang yang mereka mengatakan bersaudara saudara mereka dan mereka cuma duduk kalau kalian taat kepada kami Nah, ini saya mereka tidak akan apa? Kalau mereka taat kepada kami, ini saya mereka tidak terbunuh bayangkan. Maksudnya kalau mereka mau pulang lagi, nggak ikut perang, itu nggak terbunuh. Padahal yang namanya ajal kematian perang atau nggak perang, tetap akan datang gitu loh. ya nggak? Namanya kematian atau sembunyi atau nggak sembunyi, mati-mati. Karena kematian itu tamu yang tidak apa? Yang datang tidak diundang. Paham ya? Tanpa mengetuk pintu langsung begitu orang datang misalkan tamu kematian itu datang langsung orang itu meninggal saat itu juga dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya ya? Jadi jangan sampai kita na'am barakallahu fikum nan seperti yang dikisahkan oleh Allah taala mengenai orang-orang munafikin ini. Qul fadra'u an anfusikum al-maut in kuntum shadiqin. Maksudnya kalian itu kalau mau mencaci maki, mau menghina, hina diri kalian sendiri. Na'am barakallahu fikum. Karena apa? Yang namanya kematian itu, na'am itu pasti akan menghampiri kalian Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalian mau mengolok-olok, mau mengejek itu silahkan. Nah, ingkunum sadikin jika kalian benar-benar jujur. Maksudnya kalau kalian jujur itu silahkan ngomong sesuka kalian. Kematian pasti yang datang itu loh, walaupun kalian perang atau enggak perang, seperti itu maksudnya. Falaisal julusu fil buyut yamna'u minal maut, ya kan? Tidaklah yang namanya duduk di rumah itu menghalangi kematian. atau duduk di rumah jangan sampai atau mengira enggak mati. Hah? Hatta walaupun duduk pun, tidur di kasur yang empuk pun, kalau mati mati. Paham ya? Walaupun sekira misalkan kiranya usianya muda, itu jangan merasa wah matinya masih lama. usia Usianya baru 20 tahun katanya. Jangan seperti itu. Kita nggak tahu sampai kapan meninggalnya. Paham ya? Sampai kapan usianya dan kapan meninggalnya nggak tahu kan? Nah, tahu nggak antum? Nggak tahu usia antum berapa? 9 tahun kan? 9 tahun masih muda, tapi nggak menutup kemungkinan yang namanya umur itu tidak bisa jadikan patokan. Paham ya? Mau 9 tahun, 10 tahun, 70 tahun, itu pun kalau sudah datang ajal pasti dia akan meninggal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Apabila datang ajal mereka enggak ada seorang pun yang bisa menunda, tidak pula menyegerakan. Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi buruji musayyadah. Dimanapun kalian berada, pasti kematian menghampiri kalian Walaupun kalian berada di dalam istana yang sangat mewah dan megah, benteng yang sangat kuat, kematian pasti menghampiri. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Qul innal mauta Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian dulu mau lari, lari dari kematian, justru kematian menghampiri kalian. Lari malah didatangi kematian. Ayo, mau lari kemana coba? Gak bisa. Kita hanya bisa pasrah, mempersiapkan perbekalan untuk menghadapkan apa? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah kita lihat sini. Kata beliau bagus sekali. Falaisal julusu fil buyut yamna'u minal maut. Tidaklah duduk di rumah kemudian menghalangi kematian. Walaisal khuruju lil jihad yuqi'ul maut. Tidak pula orang yang keluar berangkat jihad itu juga terjatuh dalam kematian, ada juga yang masih selamat. Karena orang jihad itu kan dua tujuannya, iman nasr wa iman syahadah, ya enggak? Iman nasr wa iman asyhadah. Iman nasr pertolongan, menyaksikan pertolongan dan dia masih hidup, atau syahadah mati syahid. Itu kan tujuannya. Sehingga kadang orang jihad tuh enggak langsung semuanya mati itu enggak, ada yang masih hidup gitu loh ya. Nah, karena belum takdirnya. Au yajlibul maut atau mendatangi kematian. Idza lam yuqaddirhu Allah fa huwa sababun. Maksudnya bagaimana? Maksudnya apabila Allah Taala belum menakdirkannya, maka tidak akan terjadi semua tadi itu. Fahuwa sababun itu hanya sebab, walakin idha lam yukadirhullah fala asara wala natijatalahu. Tapi apabila Allah Taala belum menakdirkannya, enggak ada pengaruh, enggak ada hasil daripada itu semuanya. Maksudnya bagaimana? Dia berangkat jihad perang, tapi dalam keadaan seperti itu dia pengen mati syahid pun, tapi kalau Allah Taala belum menakdirkan dia posisi masih hidup, bayangkan. Menunjukkan bahwasanya kematian memang tidak bisa di diprediksikan oleh manusia barakallahu fikum na'am Allahu musta'an cuman perlu direnungi kembali usia Bani Adam berkisar antara berapa Pak 60 sampai sampai 70 paham ya dan sedikit sekali yang lebih dari 70 kata Rasulullah a'maru ummati ma baina ilas ila wa aqalluhum man yujawizu dzalik aw man yajuzu dzalik artinya sama artinya apa Umur-umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70. Sedikit sekali yang lebih daripada 70. Jadi jangan sampai kita mengira mau hidup selamanya ya. Walaupun ada terkadang usia 100 itu ada juga orang-orang ya. Nah, tapi sedikit sekali. Wa illa 60 70. Nah, barakallahu fikum Allahu musta'an. Kita lihat sini. Kamil ladzina yadkhuluna al-ma'arik wa yakhrujuna salimin mu'afin. Betapa banyak orang-orang yang mereka ikut masuk ke dalam medan pertempuran, masuk ke dalam medan pertempuran, keluar perang, tapi mereka dalam keadaan apa? Keluar dalam keadaan selamat dan juga sehat, bayangkan. Maksudnya nggak ada na'am barakallahu fikum luka wala syai' karena belum takdirnya gitu ya. Belum takdirnya, cuman dapat pahala besar. Wa hadza Khalid bin Walid kisahnya. Nah, inilah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu lamma hadaratul wafatu qal Khalid bin Walid ketika telah hadir kepadanya kematian. Nah, beliau berkata, "Ma fi jismi maudi'u shibrin illa wa fihi ta'natun aw darbatun." Wa kana yatamanna syahadah, masyaallah. Khalid bin Walid ketika dihadiri kematian, Nah beliau mengatakan bahwasanya tidak ada pada badanku ini Nah satu tempat sejengkal pun kecuali di situ ada tusukan atau pukulan pedang. Paham ya maksudnya benar-benar banyak lukanya gitu tusukan tombak atau pukulan pedang. Paham ya? Tapi beliau nggak meninggal dalam keadaan perang gitu loh. Menunjukkan bahwasannya apa? Belum ditakdirkan. Paham ya? Jadi terkadang seperti itu keadaannya. Nah, barakallahu fikum. Antum saksikan orang-orang yang bunuh diri, katanya orang bunuh diri itu mendahului takdir, itu nggak benar. Orang bunuh diri itu nggak mendahului takdir. Paham ya? Orang mati bunuh diri itu ya takdirnya itu. Paham ya? Orang mati bunuh diri takdirnya atau bukan? Takdirnya, buktinya apa? Ketika orang bunuh diri belum ditakdirkan mati, cuman kakinya patah. Ya enggak? Dia minum apa kemarin itu? Baikon campur apa? Budrek, diminum sama dia. Wah, dua liter enggak sembarangan baikon yang cair itu ya. budrek diminum sama dia. Tapi cuman masuk angin saja dia. Dia meninggal, belum takdirnya. Belum takdirnya. Jadi jangan sampai mengira wah ini berarti sudah mati ini, belum tentu. Paham ya? Ada juga orang yang naik ke lantai 7 Eh? Nah barakallahu fikum langsung jatuhkan diri ke bawah. Pengennya mati, cuman kakinya patah. Besok lagi mencoba lagi kakinya satunya lagi patah. Belum takdirnya. Tapi ada orang yang santai-santai tidur, masya Allah, sehat. Sebelum tidur minum apa habis sauda misalkan ya. Nah barakallahu fikum pakai selimut. Paginya sudah nggak bangun lagi. Sudah takdirnya. Jadi ajal itu nggak bisa diprediksikan oleh manusia. Nah barakallahu fikum Allahul musta'an. Nanti kita lihat ini apa yang disampaikan oleh beliau ini, kisahnya Khalid bin Walid Kata beliau tidak ada pada badanku enam satu satu jengkal pun siber enam satu jengkal pun nah barakallahu fikum melainkan di situ ada tusukan atau ada nah barakallahu fikum enam pukulan pedang. Maksudnya banyak luka gitu ya, banyak luka. Wa kana yatamanna syahada bayangkan. Dulunya Khalid bin Walid ini berkeinginan untuk mati syahid. Tapi belum dikehendaki. Cuman banyak luka dari itu. Menunjukkan bahwasanya memang nah barakallahu fikum itu semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha ma'arika 'azimah. Beliau ikut di dalam medan pertempuran yang sangat besar. Wa tamanna an yuqtal fi sabilillah. Dan beliau berangan-angan agar terbunuh pada perang di jalan Allah tersebut walakin lam yuqaddar lahu dzalik. Tapi Allah taala belum menakdirkan Naam Khalid bin Walid mati naam di medan peperangan tadi itu. Menunjukkan bahwasanya apa? Takdir itu tidak bisa diprediksi oleh manusia. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kematian datang secara tiba-tiba. Kita ambil dikit lagi. Fal imanu bil qada'i wal qadar yab'atsu 'ala syaja'ah wal iqdam wa tawakkul 'ala Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali ini. Jadi kalau orang usaha tanam modal, siapkan tawakalnya. Nah, siapkan tawakalnya dan harus beriman dengan takdir ini. Karena orang tanam modal usaha itu belum tentu untung. Kadang ada ruginya. Bangkrut pun ada, paham ya? Awal mulai mungkin untung, setelah itu bangkrut ada juga. Jadi siapkan ini kalau enggak siap ini bahaya nih. Kalau enggak beriman takdir bahaya. Namanya Allah musta'an. Bahayanya apa tadi itu? Bunuh diri atau semisalnya. Kita lihat di sini. Beriman dengan takdir itu akan menumbuhkan keberanian, kejantanan, syaja'ah berani, wal ikdam dan semangat untuk maju, wa tawakkal Allah dan bertawakal kepada Allah taala. Wa amal qu'ud fala yughni Adapun duduk-duduk berpangku tangan itu enggak ada manfaatnya sama sekali. Ingat-ingat ya, sudah kami sebutkan tadi pada pelajaran siang hari, orang kerja itu enggak harus menampakkan di hadapan orang lain. Kerjanya apa enggak usah tanya kerjanya apa. Selama kerjanya halal, sudah kita husnudzon berbaik sangka. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan sampai langsung suudzon berburuk sangka sebulan kok enggak pernah kerja ya. Enggak tahu dari mana dia enggak pernah kerja. Oh ya, kerja orang kan enggak harus ditampakkan di depan orang. Dan macam-macam kerjaannya, ada yang kerja memang badannya kotor, pakaiannya kotor, ada yang kerjanya santai tapi menghasilkan, pakaiannya tetap bersih terus. Paham ya? Ada nggak? Macam-macam kerjaan itu. Jadi jangan langsung dipukul. Wah, si nggak enggak pernah kerja suudzon, berburuk sangka nggak boleh. Paham ya? Kita harus sama-sama mensyukuri yang Allah takdirkan pada masing-masing orang. Ini kita lihat ini. Jadi nggak ada manfaatnya kalau cuma duduk saja, berpangku tangan. Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, kul Lau kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatl ila madaji'ihim. Masyaallah. Katakanlah walaupun seandainya kalian di rumah-rumah kalian Nisanya sesuatu yang telah ditulis untuk mereka peperangan tersebut akan mendatangi tempat-tempat tidur mereka. Maksudnya bagaimana? Kematian itu akan datang gitu loh. Apa maksudnya ya? Mahfum soal ini. Mahfum antum? Eh, kematian pasti akan datang. Kita lihat berikutnya. Wa qala aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kalian berada ini dihafal ayat ini muncul terus ini. Eh, muncul terus ini ya. Aina matakunu dimanapun kalian berada yudrikumul maut pasti kematian menghampiri kalian. Coba bayangkan, kita sembunyi kematian datang. Eh, kita santai-santai kematian juga datang. Jadi enggak bisa kita mengelak dari kematian. Walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun kalian berada di dalam istana yang sangat megah, kuat, enggak akan terlepas yang namanya kematian barakallahu fikum. Nah, jadi jangan sampai berangan-angan ingin hidup selama-lamanya. Kita selesaikan faedah yang kedua ini karena rangkaiannya. Fal qada' la budda an yanfat wa la budda an yajriya. Ketetapan Allah taala pasti akan terlaksana, pasti akan terjadi. Wala faidata fi qu'udil insan wa takhalluqihi an fi'lil asbab an-nafi'ah. Kembali pada pembahasan kemarin juga. Enggak ada faedahnya orang itu duduk duduk kemudian apa? Menyelisihi tidak mau menjalankan sebab-sebab yang bermanfaat. Ini enggak ada apa? Enggak ada manfaatnya. Apa contohnya kemarin? Burung. Ya enggak? Apa ada burung mereka diam di sangkarnya terus? Enggak ada kan? Kecuali lagi ada keperluan. Ya enggak? Ada keperluan lagi bertelur itu di sangkarnya. Tapi kalau hukum asalnya burung itu kalau pagi pergi mereka mencari maisha, mencari penghasilannya, sore pulang dalam karena perut penuh. Itu burung. Nah, kita bukan burung. Kita manusia. Fi ahsani takwim, diciptakan lebih baik dengan postur yang terbaik manusia. Jangan sampai kita apa? kalah dengan burung tadi. Maksudnya apa? Yang namanya tawakal harus diiringi dengan apa? sebab. Naam, harus melaksanakan dan juga menjalankan sebab yang syar'i maupun yang diperbolehkan. Wal kafi 'anil asbab sayyi'ah. Nah, barakallahu fikum dan tidak dibenarkan seseorang hanya apa? duduk-duduk kemudian menyelisih nah barakallahu fikum dan tidak menahan diri dari sebab-sebab yang jelek. Fahada yab'atsu fil insan al-quwwah wasyaja'ah wal iman billah azza wa jal. Maka yang seperti ini akan membangkitkan manusia kekuatan, keberanian dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanfi 'anhu as-sukuk wal awham wat tasha'um alladhi yusabu bihi katsirun nas. Beriman dengan takdir ini akan menghilangkan keraguan-keraguan, kebimbangan-kebimbangan, kemudian bayangan-bayangan angan-angan yang tidak ada wujudnya yang seringnya orang ditimpa dengan bencana tersebut. Wayan yanfi wasawis dan menghilangkan was-was, ya enggak? Bisikan-bisikan hilang kalau kita beriman takdir. Paham ya? Jangan langsung bayangkan terus bahwa tadi anak udah tanam modal 1 juta kok bangkrut. Terus bagaimana ya ke depannya misalkan? Santai saja. Yang bangkrut tersebut, yang belum sukses tadi, itu sudah takdirnya. Kedepannya kita berharap semoga sukses saja gitu. Harus memiliki apa jiwa yang berani. Nah, tapi kalau sudah patah semangat di tengah jalan, kemudian apa? Banyak pikiran, banyak angan-angan, jangan. Karena bisikan syaitan yang terkutuk ini berbahaya sekali. Walihada kana ahlul iman la yata'akharun an talabi ma fihi khairun wa ma fihi faedah. Oleh karena ini, dahulu orang-orang yang beriman mereka enggak pernah terlambat. Enggak pernah terlambat mencari apa-apa yang di dalamnya ada kebaikan dan ada faedahnya. Pagi hari barakallahu fikum na'am itu keutamanya sangat luar biasa. Nah, barakallahu fiikum perhatikan baik-baik, ya Nah, pagi hari itu keutamaan sangat luar biasa. Upayakan kalau nggak sakit, nggak capek jangan tidur pagi hari. Karena berkahnya di pagi hari tadi itu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan apa? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Hadisnya siapa itu? Siapa sahabatnya? Singkat antum. Antum Rahman? Abdullah? Yusuf? Antum? Antum? Antum? Antum? Ayo, ayo. Hadis siapa? Sakhir bin Wada'ah. Sakhir bin Wada'ah radhiyallahu anhu Nah Rasulullah mengatakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, Berkahilah umatku di waktu pagi harinya. Aku saksikan di pagi hari banyak orang berangkat kerja. Ya enggak? Yang jualan bubur jualan bubur, yang jualan sayur jualan sayur, ya enggak? Yang jualan tempe pun enggak mau kalah juga. Paham ya? Intinya pagi hari itu mereka semangat. Ya enggak? Yang kerja bangunan pun kerja bangunan juga. Paham ya? Nah, barakallahu fikum intinya pagi hari itu sangat apa? Sangat memang nah barakallahu fikum waktu yang tepat gitu lah untuk bekerja. Burung-burung mereka mencari makan juga enggak sore. Sore istirahat. Ya enggak? Nah, kalau kalau pagi pergi, burung walet. Ya enggak? Coba kalau pagi hari cek, tengok di dalam rumahnya ada enggak? Enggak ada, kecuali yang ada udur sarang. Paham ya? Mungkin lagi bertelur atau lagi bikin rumah itu ya. Nah, wa illa pergi semua pagi hari, sore pulang. Nah, menunjukkan bahwasanya apa? Pagi hari banyak berkahnya. Kita yakini saja hadisnya sahih. Sahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, Berkahilah umatku di waktu pagi harinya. Kalau enggak sakit, enggak ada keperluan yang syar'i, enggak capek misalkan, intinya enggak ada alasan syar'i upayakan pagi hari itu jangan tidur. Paham ya? Orang menghafal coba bagusnya maka kapan? Pagi hari. Habis subuh belum ada pikiran yang lainnya. Cepat menghafalnya. Coba kalau menghafal jam 12 siang. Pusing enggak kepala? Pusing, lain. Hasilnya lain. Dan ini mungkin antum merasakan dan kita pernah merasakannya kalau pagi hari, pagi hari habis subuh misalkan atau menghafal lain dengan ketika menghafalnya sore jam 4 sore atau misalkan jam 12 siang rasanya lain rasanya. Karena pagi itu belum tertampuri yang lainnya gitu loh. Paham ya? Tapi kalau misalkan antum menghafal jam jam 12, jam 1 siang, kadang banyak pikiran, lah tadi anak jualan enggak laku misalkan. Pikirannya banyak sekali. Allah musta'an. Maksudnya apa? Keberkahan di pagi hari tadi itu diantaranya. Bukan berarti yang lainnya tidak berbarokah ya. Itu hanya nah barakallahu fikum dorongan dan anjuran bahwasanya di waktu pagi hari itu banyak barokahnya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Naam. Walihat kata beliau di sini, li'annahum yu'minuna bil qada'i wal qadar karena mereka beriman dengan ketetapan dan takdir Allah taala. Wa la yaquluna khafu minal maut dan mereka enggak ada yang mengatakan kami takut kematian, awil qatl, kami takut yang namanya peperangan, jangan. Kalau orang sudah takut perkara ini, takut mati, ini berbahaya sekali. Inilah yang dikenal penyakit apa? Wahan. Penyakit wahan ini ngeri sekali virus wahan ini. Paham ya? Obatnya apa obatnya? Ya harus mencari ilmu. Diamalkan ya, ilmunya. Karena virus wahan ini apa sih? Yang diserang hatinya. Paham ya? Hati ini serang langsung itu, paham ya? Obatnya di puskesmas nggak ada. Eh, apotek pun nggak ada. Masker nggak cukup. Paham ya virus wahan ini? Apa virus wahan? Naam, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rasulullah tanya, "Ya Rasulullah, wa wahan?" Ya Rasulullah, apa itu penyakit wahan? Rasulullah mengatakan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia benci kematian. Gak mau mati dia, ingin hidup terus. Paham ya? Dunia cinta dia, kematian gak mau. Nah, itu hati-hati. Nah, barakallahu fikum Allahul musta'an. Idza kana al-mautu muqaddaran lak sayatika walau lam tadhhab ilaih. Masyaallah. Kata beliau, apabila kematian sudah ditetapkan untukmu pasti akan mendatangimu walaupun kamu tidak mendatangi kematian. Ya enggak? Kita enggak perlu mendatangi kematian. Tapi kalau sudah ditetapkan kematian datang ke kita. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum Allahu musta'an. Wa in kana lam yuqaddar falan ya'tiyaka walau kunta fi ashaddil khatar. Namun kalau kematian belum ditakdirkan untukmu, kematian tidak akan mendatangi dirimu walaupun kamu berada di bahaya yang paling dahsyat ini bayangkan ini. Walaupun kalian berada di ancaman bahaya-bahaya, ancaman virus-virus yang ada, kalau belum ditakdirkan mati enggak akan mati. Paham ya? Enggak akan mati. Paham ya? Ini menunjukkan bahwasanya apa? Kematian itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa diprediksikan oleh manusia. Kita hanya meminta kepada Allah Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah karena meninggal di atas As-Sunnah berarti apa? Meninggal di atas seluruh kebaikan sebagaimana ungkapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, "Man mata al Islam was sunnah, mata al khairi kullih." Barang siapa yang mati di atas Islam dan sunnah maka dia mati di, di atas seluruh kebaikan. Nasallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.